بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد Sekarang kita masuk pada poin yang ke-85. Qala hafizahullah ta'ala adza al-jirani wa ghairihim minal muslimin haramun. Mengganggu tetangga dan selain mereka dari kalangan kaum muslimin adalah haram. Ad-dalilu hadis Ibnu Amr radhiyallahu anhuma dan dalilnya adalah hadisnya Amr semoga Allah meridainya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan al muslimu man salim al muslimuna min lisanihi wa yadihi muttafaqun alaih seorang muslim itu adalah orang yang selamat kaum muslimin dari lisannya dan dari tangannya Muttafaqun alaih. Yang dimaksud dengan selamat dari lisannya dan tangannya, yaitu selamat dari gangguan. Seorang muslim tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti. Dan tidak boleh berbuat zalim padanya. Orang yang melakukan kezaliman kepada muslim yang lainnya, maka dia akan mendapatkan balasannya di akhirat nanti. Sesuai dengan kadar kadar gangguannya dia. Dan bahkan sampai dikatakan orang yang bangkrut. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, manil muflis, siapa orang-orang yang bangkrut? Maka para sahabat pun menyebutkan orang yang bangkrut itu man laisa lahu dinar wala Yaitu orang yang tidak memiliki dinar dan tidak memiliki dirham orang yang tidak memiliki apa-apa. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan tentang al-muflis, yaitu orang yang datang pada hari kiamat. Walahu hasanat yang dia memiliki kebaikan-kebaikan. Datang dengan salatnya, datang dengan puasanya, datang dengan hajinya, dan amalan-amalan kebaikannya. Akan tetapi disebutkan oleh Nabi, وَقَدَ شَتَمَ هَذَا وضرب هذا وقتل هذا فأخذ مال هذا akan tetapi yang disebutkan oleh bang oleh orang yang bangkrut itu tadi itu orang yang datang pada hari kiamat dengan amal ibadahnya dengan salatnya zakatnya hajinya puasanya akan tetapi dia telah melakukan perbuatan kezaliman berupa mencela orang mencerca orang ini membunuh orang ini mengambil harta orang ini dan disebutkan kezaliman-kezaliman. Dan kemudian diperjelas pada kelanjutan hadis pada hari kiamat nanti dia pun di disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keba kebaikan yang dia lakukan akan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Kalau dia sudah kehabisan kebaikan pada dirinya, maka orang yang dia zalimi yang memiliki kesalahan ini, dosa-dosa dosanya akan diangkat lalu ditimpakan kepada orang yang zalim tersebut. Maka dikatakanlah dia sebagai orang muflis. Hal tersebut ter karena merupakan kezaliman, merupakan kezaliman. Dan di sini pada hadis ini memberikan bimbingan kepada kita untuk selalu menjaga lisan dan menjaga kedua tangan kita jangan sampai kita menyakiti dan disebutkan di sini al-jiran tetangga wa ghairihim dan selain mereka. Tetangga lebih memiliki hak untuk kita tunaikan yaitu tidak menyakitinya, tidak menzaliminya. Dan juga tetangga ini orang yang melakukan atau seseorang yang menzinahi istri tetangganya itu dosanya lebih besar dibandingkan hanya berzina dengan zina biasa yang dilakukan dengan orang lain. Menunjukkan tentang besarnya ke, besarnya kedudukan para tetangga di sisi Islam. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan la yazalu la <clears throat> disebutkan tentang Jibril eh Jibril alaihi salatu wassalam senantiasa memberikan wasiat kepadanya. La yazalu Jibrilu awsa bil jar senantiasa Jibril menyampaikan atau mewasiatkan dengan tetangga. Sampai disebutkan mereka menyangka akan seakan-akan mau di, di, diwariskan kepada tetangga. Kalau misalnya meninggal nanti akan diberikan warisan kepada tetangga. Karena keutamaannya tetangga, walaupun tetangga orang kafir, perintahkan untuk kita berbuat baik padanya. Dan di sini hadis yang disebutkan di sini umum mencakup jiran dan selain jiran. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisannya. Itu dari kejahatan lisannya. Wa yadihi dan juga tangannya. Dan ini bukan pembatasan pada lisan dan tangan saja. Matanya juga. <coughs> Kalau dia ingin mengganggu-ganggu kaum muslimin terutama tetangganya, mengintip-ngintipnya atau melihat-lihat apa yang ada pada tetangganya yang dia inginkan padanya sesuatu. Ini termasuk juga di dalamnya. Dari, dari sini mendapat, terdapat faedah tentang kemuliaan Islam. Bahwasanya Islam mengajarkan tentang adab-adab dan akhlak yang mulia. Kemudian beliau sebutkan poin yang ke-86, "Idza arata an tadkhula baitan fasta'zin wa sallim qabla dukulik. Dan jika kamu menginginkan untuk masuk rumah, maka minta izinlah dan ucapkanlah salam sebelum kamu masuk. Dan ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan disebutkan hadisnya. Dan beliau sebutkan di sini berdasarkan keumuman dalil wa dalilu qaulullah taala dan dalilnya adalah perkataan Allah taala ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk rumah-rumah selain rumah kalian. Hatta tasta'zinu sampai kalian meminta izin wa tusallimu ala ahliha dan kalian mengucapkan salam untuk penghuni rumah. Ini juga adab. Adab seperti ini tujuannya jangan sampai kita melakukan kezaliman terhadap pemilik rumah atau melakukan perbuatan yang telah kita sebutkan tadi di antaranya lisan kita melihat sesuatu di dalam rumahnya orang atau memegang sesuatu atau berbicara tentang sesuatu tentang di rumahnya orang. Jadi dituntut bagi kita ketika masuk hendaknya meminta izin. Sebelum masuk rumah, terkadang orang langsung masuk seakan-akan rumahnya. Ini merupakan suatu kesalahan. Dia tidak tahu nanti masuk gini mungkin bisa mendapati istrinya penghuni rumah yang terbuka auratnya atau yang semisal itu. Maka tidak dibenarkan seorang ketika datang ke rumah teman atau ke rumah orang lain yang bukan rumahnya langsung dia masuk. Akan tetapi hendaknya meminta izin, meminta izin terlebih dahulu. Dan di sini waktu salimu ala ahliha dan menyampaikan salam untuk penghuni rumah. Yang mana yang didahulukan di sini? Meminta izin atau salam dulu. Jadi disebutkan dalam hadis salam dulu baru meminta izin masuk. Meminta izin. Kalau misalnya dia meminta izin masuk, kemudian diizinkan masuk, dia kemudian ucapkan salam padanya dan menyapa tangannya. Jadi waktu salimu ala ahliha dan untuk sunnah menyapa tangan ketika berjumpa ini sunnah dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya yang pertama kali menyapa ketika ketemu mengucapkan salam kemudian berpegangan tangan itu adalah yang melakukan pertama kalinya dari orang-orang Yaman. Mereka datang, kemudian mereka menyapa melakukannya. Dan ini seperti yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Jadi dari ayat ini terdapat adab atau bimbingan kepada kita untuk tidak boleh masuk rumahnya orang. Kecuali setelah diizinkan. Atau setelah mengucapkan salam pada penghuni rumah, dipersilahkan masuk baru kita masuk. Dan bagaimana dengan rumah kalau rumahnya itu darurat mengharuskan kita untuk masuk tanpa harus melakukan izin? Dilihat keadaan rumah misalnya terbakar. Ketika sudah melihat api sedang terbakar maka boleh bagi kita untuk langsung. Tapi menanyakan dulu, jangan sampai masih ada yang belum siap untuk masuk di dalamnya kemudian langsung memadamkan kebakaran yang ada. Kalau memang keadaan rumah seperti itu, atau penghuni rumah meminta bantuan, ada hewan atau binatang buas dalam rumah meminta bantuan, berteriak tolong, kemudian kita datang langsung masuk, tidak mengapa kalau Kemudian bila sebutkan dalil dari as-sunnah, wa an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini menyebutkan an rajulin menunjukkan bolehnya meriwayatkan hadis dari para sahabat dengan tanpa menyebutkan namanya. Karena para sahabat itu kulluhum udul. Para sahabat semuanya adalah adil. Baik disebutkan nama mereka ataupun tidak disebutkan. Ketika disebutkan dari sahabat Nabi, maka langsung kita terima. Dan di sini disebutkan an rajulin. Ini tidak dikenal siapa rajul di sini. Kan tetapi para ulama ahli hadis ahli hadis menetapkan bolehnya meriwayatkan seperti ini. Berbeda dengan tabi'in atau setelahnya. Kalau dikatakan misalnya hadisnya qala al-Bukhari kemudian menyebutkan musaddad kemudian seandainya seperti itu kemudian disebutkan orang sebelum sahabat dengan an rajulin au qala rajul qala rajulun maka tidaklah diterima hadisnya karena di dalamnya mubham dan tidak dikenal. Kalau untuk sahabat seperti ini tidak disebutkan namanya, maka hadisnya dilihat dilihat para, uh, para perawi sebelum sahabat itu apakah semuanya sahih? Kalau perawi sebelum sahabat itu semuanya sahih, maka penyebutan dengan an rajulin min ashabin Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini tidaklah memudaratkan. Karena sebagaimana telah kita sebutkan as-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat semuanya adil. Dari pengkabaran mereka atau hadis yang mereka riwayatkan kita terima walaupun sahabat tersebut tidak disebutkan siapa namanya. Wa an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari seseorang dari kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kala beliau mengatakan, liqadimihi kepada pembantunya, oh ila hadza wa al isti'zan. Keluarlah. Keluarlah. <clears throat> Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada sahabat tadi Qala li khadimihi berkata kepada pembantunya, "Oh khuruj ila hadha, keluarlah kamu kepada pembantumu ini. Wa'allimhu al-istizan dan ajarilah dia istizan, minta izin. Fakul lahu kul assalamu alaikum a'adkhul." Katakan kepadanya, ucapkan assalamu alaikum a'adkhul. Mengucapkan salam kemudian minta izin untuk masuk. Kadang orang tidak mengetahui. Karena pembantu, modelnya pembantu itu tidak seperti orang yang biasanya yang namanya pembantu. Terkadang terkadang dia tidak tidak memiliki adab, tidak berakhlak dengan akhlak yang baik. Maka dituntut untuk diajari. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing sahabatnya ini untuk mengajari khadim ini, pembantunya ini. Ketika hendak masuk rumah maka mengucapkan Assalamualaikum. A'adukhul. Apakah boleh saya masuk? Kemudian beliau sebutkan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan Afshu salam bainakum. Ucapkanlah salam di antara kalian. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Perkataannya afsus, salamah bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Ini bukan hanya ketika masuk rumah. Ini umum. Ini umum. Bahkan disebutkan dalam hadis tentang hadis ini. Afsus salamah bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Ketika berjumpa dengan kaum muslimin, hukum asalnya diberikan salam siapa saja dan di sana nanti ada orang-orang yang diperkecualikan untuk tidak disalami Yaitu mereka dari kalangan mubtadi'ah. Yang kita mengenal memang mubtadi'ah itu benar-benar sebagai mubtadi'ah. Sampaikan tentang sunnah menentangnya. Atau menghina orang membawa sunnah. Menampakkan permusuhan terhadap sunnah. Maka orang seperti ini tidak boleh disalami Adapun kalau orangnya tidak jelas keberadaannya kita mengetahui dia sebagai hisbiun atau sebagai ahlul bid'ah. Akan tetapi, kalau keberadaan mereka itu tidak seperti yang kita lihat, yakni orangnya tidak mengerti apa-apa, dia masih memiliki pengagungan terhadap sunnah, senang dengan kebaikan, dia tidak mengerti apa-apa, orang seperti ini ditebarkan salam kepadanya. Ditebarkan salam kepadanya, karena kalau nanti tidak ditebarkan salam, akan menimbulkan fitnah besar juga orang-orang akan menyebutkan dengan penyebutan yang tidak tidak benar. Jadi keberadaannya perlu untuk dilihat dirinci mana orang yang tidak perlu untuk disalamin dan mana yang masih boleh disalami melihat keadaannya keadaan dari orang yang kita hadapi dan kalau kita melihat keberadaan ahlu sunnah itu sedikit sangat kecil di lingkungan masyarakat mayoritas orang-orang itu selain ahlu sunnah. Kalau kita menerapkan setiap orang-orang seperti itu tidak disalamin, maka kita tidak akan menyalami siapapun. Dan dilihat tadi keberadaannya. Kalau memang mubtadi'ah atau ahlul bidah, ahlul furqah, yaitu orang-orang selain ahlu sunnah itu penentang, maka tidak boleh kita salami. Atau menghina sunnah, atau menghina pembawa sunnah, tidak perlu kita bawa. Eh, salamin. Eh, kalau orangnya hanya biasa-biasa saja, Terkadang orang itu tidak mau peduli. Yang penting masih muslim, dia bisa hubungi sana, hubungi sini, maunya seperti itu. Karena seperti ini kita melihat keadaannya. Terkadang pemula yang belum mengerti apa-apa, belum bisa membedakan antara kelompok ini dan kelompok sana. Kalau orang seperti ini dikembalikan hukumnya, hukum asalnya itu dia sebagai muslim berlayak atau layak untuk kita berikan haknya. Dan adapun mutadi'ah atau orang yang menampakkan kebencian terhadap ahlus sunnah berpaling dari sunnah ini sampaikan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan sunnah yang nyata permusuhannya terhadap ahlus sunnah maka orang seperti ini tidak boleh untuk disalami yang dia masuk padanya bab hajar dihajar tidak boleh disalami kemudian beliau bawakan poin yang selanjutnya poin yang ke 87 poin ke-87 beliau mengatakan alaika bisidqi wajib bagimu untuk sidq jujur fa innahu yahdi ilal jannah karena sungguhnya kejujuran itu membawa atau memberi petunjuk kepada jannah dan orang yang jujur ujung-ujungnya nanti akan ke jannah nanti akan disebutkan dalilnya wa dalilu hadis Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu dan dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan inna sadaqa yahdi ilal birri sungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaik kebaikan menunjuki kepada kebaikan Fa innal birra yahdi ilal jannah dan sungguhnya kebaikan itu menunjuki kepada jannah. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur dan bahwasanya kedustaan itu menunjuki kepada perbuatan yang fujur, perbuatan yang yang jahat, yang jelek. Wa innal fujura yahdi ilan nar dan sungguhnya perbuatan yang keji, yang jelek, yang jahat itu akan mengantarkan kepada neraka. Muttafaqun alaih hadis ini dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Orang yang suka berdusta atau terbiasa berdusta, maka dia akan selalu berdusta. Kebiasaan berdusta itu merupakan suatu penyakit yang akan terus membekasi pada orang, yang akan terus mempengaruhi pada orang. Dan orang-orang pendusta itu nampak dari ucapan-ucapan mereka, dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan pada hadis ini menerangkan kepada kita tentang keutamaan orang yang jujur. as keutamaannya. Bahwasanya as-sidqu miftahul al-khair. Kejujuran itu adalah kunci kebaikan. Atau as-sidqu miftahul birri. Kejujuran adalah kunci atau pembuka kepada kebaikan. Sebagaimana disebutkan di sini inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra dan kebaikan itu yahdi ilal jannah. Kebaikan itu menunjukkan kepada jannah. Orang melakukan kebaikan, maka jaminannya dia jannah. Kalau dia dari ahlul iman, orang beriman. Maka kebaikan yang dia lakukan nanti akan mengarahkan atau membawanya kepada jannah. Kemudian wa innal kadziba dan bahwasanya kedustaan di ilal fujur. Kedustaan itu akan mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan yang jelek, perbuatan yang rusak. Sebab berdusta seseorang akan menambah kejelekan padanya. Sebab kedustaannya membuat keadaan pun kacau. Hingga ujung-ujungnya wa innal fujura yahdi ilan nar dan bahwasanya perbuatan fujur itu mengantarkan kepada neraka. Muttafaqun alaih hadis ini dilakukan oleh Bukhari dan Muslim. Dari yang disebutkan di sini yang berkaitan dengan adab-adab, adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap setiap mukmin atau setiap muslim. Dan masih sangat banyak adab-adab. Untuk yang berkaitan dengan adab-adab seperti ini telah disebutkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab khusus yaitu Al-Adabul Mufrad. Di sana disebutkan tentang adab-adab juga yang berkaitan dengan masalah-masalah tentang kebaikan. Kemudian beliau sebutkan poin ke-88 Alaika bibirril walidaini wajib bagimu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. kepada amara Allah azza wa jalla bidzalik maka sungguhnya Allah telah memerintahkan Allah azza wa jalla telah memerintahkan demikian itu. Ini kewajiban. Bahkan Allah menyebutkan kewajiban ini bergandengan dengan perintah mentauhidkan Allah. Faqala beliau katakan tentang perkataan Allah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qada rabbuka dan Rabbmu telah mewajibkan supaya kalian itu tidak beribadah illa iya supaya kalian tidak beribadah. Jadi di sini menafikan ibadah. Karena asal ibadah itu asal perbuatan untuk ibadah itu haram. Tidak boleh kita berbuat sesuatu Illa bidalilin. Kecuali dengan dalil. Beribadah kepada Allah asalnya adalah haram. Kecuali adanya dalil. Ada dalil yang akan mengantarkan kepada penganjuran untuk beribadah. Jadi kalau orang datang asal berbuat semaunya, dia niatkan untuk beribadah kepada Allah, akan tetapi dia lakukan dengan semaunya sendiri, maka ini dilarang perbuatan seperti ini. Harus berdasarkan dalil. Fakada Rabbuka dan Rabbmu telah mengharuskan, mewajibkan Allah ta'budu. Supaya kamu tidak beribadah. Menafikan. Untuk tidak beribadah. Jangan beribadah sedikit pun. Illa iya. Kecuali kepadanya. Jadi menetapkan hanya kepadanya. Selain darinya tidak boleh. Juga beribadah tadi. Kalau dia tidak benar beribadah ini tidak boleh. Jadi dia harus beribadah dengan benar. Istiba'i sunnah. Mengikuti sunnah. Kalau dia tidak mengikuti sunnah maka tertolak ibadahnya. Walaupun dia beribadah kepada Allah, akan tetapi kalau tidak mengikuti sunnah, maka dia tidak diterima ibadahnya. Man, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa Barang siapa mengadakan suatu perbuatan atau mengadang-adakan perbuatan yang bukan dari perkara kami, maka dia tertolak. Faman kana yarju liqa'a rabbih amal 'amalan salih wa la yusyrik bi ibadati Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya dia beramal dengan amalan saleh. Hendaknya beramal dengan amalan saleh dan tidak menyekutukan terhadap rohnya sesuatu apapun. Ini menerangkan kepada kita tentang kedudukan ibadah. Orang menginginkan untuk beribadah kepada Allah, maka hendaknya dia hendaknya dia beribadah dengan benar, bukan hanya sekadar beribadah ibadah saja tanpa di tanpa dilandasi dengan kebenaran di sini kewajiban untuk beribadah hanya kepada Allah, hanya kepadanya. Kemudian setelah menyebutkan tauhid, Allah katakan wabil walidaini ihsana dan terhadap kedua orang tua berbuat baiklah. Perintah berbuat baik pada kedua orang tua setelah perintah tauhid. Bagaimanapun keberadaan orang tua, itu untuk bagi kita untuk berbuat baik kepadanya. Berbuat baik dan bersabar kepadanya. Walaupun dia orang musyrik, tetap diberikan haknya sebagai orang tua. Ketika dia menginginkan menyambung hubungan silaturahmi, hubungan disebutkan tentang kisah asma, maka disambung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyambung. Akan tetapi kalau orang tua itu akan menyeret kita, kita kepada kekufuran atau penyusihan terhadap agama kita, maka tidak boleh kita taat. Untuk orang tua kita tetap kita taati dalam perkara kebaikan, dalam perkara kejelekan atau dalam perkara dosa tidak boleh kita taati orang tua ataupun yang selainnya. Karena Nabi menyatakan la ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati al-khaliq. Ada orang tua kita ahlul bid'ah dia atau dia awam atau dia tidak salat atau yang semisalnya tetap kita dituntut berbuat baik kepadanya. Karena perintah ini, perintah dalam ayat ini berbuat baik kepadanya. Bahkan orang tua itu kedudukannya lebih tinggi dibanding istri-istri kita. Dibanding orang tua. Orang tua hendaknya kita muliakan. Karena orang tua ini punya hak nanti kalau dia orang tua yang saleh, terutama yang sudah mengerti dakwah ini, kalau dia menuntut kita menceraikan istri istri kita, maka hal tersebut boleh untuk kita minta artinya. Dan ini sudah dicontohkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika datang kepada Ismail memerintahkan Ismail untuk menceraikan istrinya dikatakan untuk mengganti ambang pintu Ismail sudah menikah meninggalkan istrinya pergi berburu Ibrahim datang ketika melihat keberadaan istrinya karena mengeluh melihat ciri-cirinya tidak bagus maka Ibrahim pun berwasiat agar diganti ambang pintunya Kemudian Ismail memahami bahwa saya minta diceraikan, diceraikan istrinya. Itu permintaan orang tua juga tentang Umar meminta kepada putranya untuk menceraikan istrinya. Sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkannya. Jadi mentaati orang tua dalam perkara seperti ini. Kalau memang orang tua itu adalah orang tua yang saleh. Ini menunjukkan tentang kedudukan orang tua kita itu di atas kedudukan istri kita. Kita hendaknya memuliakan orang tua kita selama dia masih hidup. Dan jangan sampai kita terlalu berlebihan dengan istri kita menterlantarkan orang tua kita. Dan ini sangat banyak kita dapati. Kita sangat banyak mendapati orang-orang, terkadang orang tuanya sudah sangat tua, tidak memperhatikannya. Lebih memperhatikan istrinya. Sementara istrinya itu <clears throat> atau terkadang sampai memperhatikan Kedua orang tua istrinya. orang tuanya dia terlantarkan, baru dia sangat perhatian dengan istrinya dan orang tua istrinya. Padahal tidak dibenarkan seperti itu. Jadi dia mengutamakan orang tuanya. Kalau dia memiliki kemampuan orang tua istrinya juga dia ingin ingin memperhatikan tidak masalah. Dalam bab ta'awun, ta'awanu 'alal birri wat taqwa dan tolong menolonglah kalian dalam perbuatan kebaikan dan takwa. Jadi hendaknya orang tua kita kita perhatikan selama dia masih hidup, maka kita manfaatkan. Sehingga tidak masuk terhadap doa Jibril kepada orang yang mendapati orang tuanya akan tetapi tidak menyebabkannya masuk jannah. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar, naik pada tingkat pertama menyatakan amin, kedua juga seperti itu amin, amin terus. Para sahabat bertanya, kenapa mengucapkan amin? Menyebutkanlah bahwasanya Jibril berdoa tentang orang yang yang mendapati orang tuanya sudah tua akan tetapi tidak menyebabkan dia masuk jannah. Jadi orang menginginkan untuk masuk jannah hendaknya dia berupaya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wanita kalau dia sudah nikah maka hak suaminya lebih besar dibanding orang tuanya. Ini untuk wanita. Kadang juga wanita menterlantarkan hak suaminya karena mementingkan orang tuanya. Ini satu kesalahan. Jadi wanita itu untuk menunaikan hak suaminya yang lebih besar daripada orang tuanya karena dia sudah mengikuti suaminya kalau suaminya menginginkan dia masih berhub masih sama orang tua istrinya tadi dia lakukan karena bab tadi berbuat baik dalam kebaikan saja adapun hak suami itu lebih tinggi ketika suaminya menginginkan bersama orang tuanya istrinya harus ikut mentaati apa yang diinginkan oleh suaminya karena suaminya ingin mentaati kedua orang tuanya. Dan ini sebagai nasihat kepada kita, terkadang orang menterlantarkan kedua orang tuanya karena berbagai macam pertimbangan-pertimbangan yang yang tidak sepatutnya untuk diterlantarkan kedua orang tua kita terutama yang berkaitan dengan ilmu seperti ini hendaknya kita berupaya <coughs> untuk menyampaikan berupaya untuk bisa mendakwahi orang tua semampu kita Ibrahim alaihi salatu wasalam telah mencontohkan menyeru bapaknya dengan seruan yang lembut ya abati seruan ya abati ini seruan yang lembut yang digunakan oleh orang-orang Arab dibandingkan ucapan ya abi abati lebih lembut juga bapak mengucapkan kepada anaknya, ya bunaya itu lebih lembut, lebih halus. Ibrahim mencoba melakukan hal tersebut berulang-ulang. Juga Nabi kita mendakwai pamannya Abu Talib terus-menerus. Karena Abu Talib kedudukannya seakan-akan kedudukan bapaknya, menggantikan kedudukan bapaknya. Beliau berbuat baik kepada Abu Talib, menginginkan Abu Talib jadi Muslim. Diserukan terus, kan tetapi Abu Talib enggan Sampai mau meninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih menyerukan kepadanya untuk mengucapkan kalimat tauhid. Jadi tidak henti-hentinya, tidak ada putus-putusnya untuk kita mendawai orang tua. Kita dakwai, kita upayakan orang tua itu bisa menjadi orang yang saleh yang nantinya akan bermanfaat untuk dirinya dan juga bermanfaat untuk yang lainnya. Ini yang berkaitan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua dan insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini.